أعزني الله وإياكم Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikbah Minat Tarikh penggal sejarah semenjak terbunuhnya semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga gugurnya cucu beliau Husain radhiyallahu an. Kita masih berada pada pembahasan celaan-celaan yang ditujukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menjadi yang dijadikan alasan untuk mengkudeta dan menggulingkan beliau. Padahal celaan-celaan semua itu adalah salah besar dan dibantah oleh para ulama bahwa apa yang diyakini oleh kaum demonstran tersebut tidaklah benar. Dan kita telah sampai pada Al-Ma'had al hadiya Asyara eh, Al-Ma'had Al-Thamin wal tasi Wal-Ashir Celaan yang atau yang dijadikan alasan oleh orang demonstran untuk menggulingkan Utsman yang nomor delapan yaitu lam yahbur badron karena Utsman bin Affan ini dahulu tidak ikut perang Badar padahal yang lain ikut Umar ikut, Abu Bakar ikut, Ali ikut, Abdurrahman bin Auf ikut, Sa'ad bin Waqqas ikut, Talha bin Ubaidillah ikut, Zubair bin Awam ikut, Sa'id bin Zaid ikut, Abu Baidah bin Jarrah ikut, para pendekar-pendekar sahabat ikut. Lah ini Utsman kok enggak ikut? Ini dijadikan celaan. Diungkit-ungkit oleh orang demonstran ini. Dia ini orang dekatnya Nabi kok enggak ikut perang Badar? Ini celaan nomor berapa? yang sebenarnya bukan celaan, celaan dalam benak kaum demonstran. Nanti dijawab oleh para ulama. Yang nomor delapan, Farro Uhudin. Karena Utsman pernah lari dalam perang Uhud. Perang Uhud lari meninggalkan Nabi. Yang nomor sepuluh, Hobaan Bayatir Ridwan. Utsman bin Affan tidak ikut Bayatur Ridwan. Ngerti nggak bayatul ridwan itu bayat yang bagaimana? Bayat ridwan ini pernah Rasulullah niat umroh sama para sahabat. Rasulullah mimpi bahwa Rasulullah melihat sahabat mengguduli apa? Rambut-rambut mereka melaksanakan umroh. Para sahabat seneng, seneng. Oh, karena mereka kangen semuanya sama Mekah. Pada waktu itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah lama nggak ke Mekah. Meskipun Mekah itu gersang, tetapi tanah kelahiran itu memiliki tempat yang tersendiri dalam hati. Sebagaimana kata penyair, wa kam manzilan ya'riful fata wa haninuhu abadan li awwalil manzili. Nakil fuadaka haidu syi'ta minal hawa mal ila lil habibil awwali. Pindahkan hatimu sesuka hatimu, pindahkan cintamu sesuka hatimu, akan tapi cinta tetap pada cinta yang pertama. Kemudian kata penyair juga tadi, seberapa banyak rumah yang menawan hati seorang pemuda tetapi kerinduannya hanyalah pada rumah yang pertama. Jadi tanah kelahiran tak terlupakan. Rasulullah aja kalau ingat Mekah sedih Rasulullah. Kalau para sahabat mengingatkan Mekah, itu Rasulullah mengatakan da'il quluba fi amakiniha. Jangan dilanjutkan. Biarkan hati kita ini tetap pada tempatnya. Jangan diingatkan memori-memori yang membuat kita rindu ke kota Makkah. Dan para sahabat pada waktu itu luar biasa kerinduannya. Lah, di saat seperti itu Rasulullah mimpi bahwa para sahabat ini apa? Melaksanakan umroh. Akhirnya berangkat. Nyampe di sana dicegat sama orang kafir, nggak boleh masuk ke kota Mekah. Nah, di saat itulah terjadi bayatul ridwan, sumpah setia kepada Rasulullah. Gitu lah Nah itu Utsman gak ikut. Jadi nanti dijawab, nanti kita terangkan. Dalam hal-hal yang sepenting itu kok Utsman gak ikut? Bajur yang mana Rasulullah sudah mengatakan kepada penghuni kepada orang-orang yang ikut perang Badar, if alu itu kerjakan sesuka hati kalian, kalian diampuni oleh Allah. Ya, ada seorang sahabat Nabi ini, dan sering saya sampaikan, yaitu Hatib ibn Abi Balta'ah. Masih ingat? Hatib ini membuat kesalahan fatal pada waktu itu dalam anggapan sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan, mengatur kota Madinah, ternyata Hatib ini menulis surat dikirim ke Mekah, ke Quraisy. Yang intinya menyampaikan ke Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW sedang melakukan ini, kaum muslimin sedang melaksanakan ini, memata-matai dan membocorkan rahasia negara kota Madinah. Salah fatal. Ya. Apa namanya membocorkan rahasia negara ini sudah parah sudah, kejahatan yang luar biasa. Pada waktu itu Rasulullah mendapat wahyu bahwa ada seorang wanita yang membawa surat dari Mekah ke Medina, mohon maaf, dari Medina ke Mekah untuk membocorkan rahasia kota Mekah. Eh kota Madinah, maaf. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dua-duanya sepupunya Nabi, berangkat kejar engkau di tempat ini akan menemukan seorang wanita yang seperti ini, periksalah dia bawa surat. Maka dikejar sama Ali. Ini saya menyampaikan cerita ini untuk menunjukkan betapa pentingnya perang Badar. Nah ini yang Utsman nggak hadir itu. Maka dikejar nih sama Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam. Ketika ketemu, mana surat itu? Mana risalah itu? Lala, kan kami nggak mau apa-apa. Maka Uzubair dan Ali mengancam ya, mana surat itu atau kami telanjangi kamu. Karena Rasulullah nggak mungkin bohong, pasti ada di kamu surat itu. Nyerah, diserahkan surat itu, dibawa ke Rasulullah. Dibuka sama Rasulullah, isinya memata-matai kaum muslimin yang ada di Madinah, rahasianya Madinah dikirim ke Mekah. Ini ya kan bahaya ini kalau perang kekuatannya kayak gimana, strateginya kayak gimana. Ternyata di bawah ada taukiknya atas nama Hatib Ibn Abi Balta'ah. Sahabat senior Hatib ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan panggil Hatib ke sini. Hatib didatangkan. Ketika melihat khatib Khatib ibni Abi Balta'ah maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribunu kau. Faqad nafaqa ya Rasulullah." Ya Rasulullah, biarkan saya biarkan saya penggal kepala orang. Demi Allah dia orang yang munafik. Dan ingat dia bukan penduduk Medina. Dia penduduk Mekah, Quraisy. Quraisy tidak ada munafik. Bisa dipahami? Kalau nggak muslim ya kafir. Kata Rasulullah, mahlan ya Umar. Sebentar ya Umar. Dengarkan penjelasannya siapa? Khatib. Rasulullah tidak pernah menghukumi seseorang dari satu satu segi. Selalu di harus dari dua dua pihak. Kenapa ya Khatib? Ya Rasulullah, aku ini berbeda dengan yang lain. Akhirnya punya keluarga di kota Mekah yang tidak ada yang bela di sana, ada orang lemah, ada saudariku, ada cucu, keponakanku di sana orang lemah gak ada yang yang melindungi mereka. Aku khawatir orang-orang Quraisy itu menyiksa mereka. Maka saya lakukan ini ya Rasulullah Akhirnya mereka tidak menyiksa keluargaku. Sodako hati. Benar yang diomongkan hati. Dan Rasulullah membenarkan khatib dan Eh, menegur siapa? Umar bin Khattab. Tidakkah engkau ingat wahai Umar, innahu badriyun. Tidakkah engkau ingat wahai Umar, sesungguhnya Khatib ini badriyun. Apa artinya badriyun? Pernah ikut perang Badar. Sedangkan Allah sudah berkata, wahai orang-orang yang pernah ikut perang Badar, lakukan apa saja yang kau kehendaki, aku ampuni dosa kalian. Semua yang ikut perang Badar diampuni oleh Allah. Lah itu cuma nggak ikut itu loh maksudnya itu. Kondisi genting itu nggak ikut. Bahkan dalam perang Badar nih, saking gentingnya perang Badar, malam hari Rasul ibtihal. Rasul berdoa, "Ya Allah, sekiranya besok ini engkau kalahkan kami, ya Allah." Demi Allah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Saking gentingnya perang Badar tuh. Sampai malam hari Rasul nangis-nangis sampai selendangnya jatuh. Ya Allah kalau sampai besok engkau engkau binasakan kelompok kecil ini ya, ya Allah. Niscaya engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Sampai selendangnya Nabi jatuh. Diambil sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq terus dikemulkan lagi sama Nabi. Apakah engkau merengek-rengek kepada Tuhanmu ya Rasulullah? Tak bisa tidur. Rasulullah beribtihal. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah itu Utsman nggak ada. Ini yang dijadikan terus diungkit-ungkit oleh orang-orang demonstran Padahal yang ikut demonstran tidak ada satu pun sahabat Nabi. Tidak ada satu pun orang muhajirin dan tidak ada satu pun orang ansor. Tidak ada. Itu anak pemuda-pemuda yang semangat-semangat. Pada waktu itu pemuda-pemuda yang demo itu ya yakin di atas kebenaran. bukan niat jelek. Niatnya bisa jadi baik. Usmani melakukan kesalahan ini kesalahan harus diganti. Makanya seperti yang saya katakan, seandainya kita hidup di masa itu, walau alam ini, bisa jadi kita ini ikut barisan orang yang mendemo siapa? Ya, Usman. Karena alasannya juga syar'i bagi mereka. Belum. Makanya kalau ada huru-hara, hati-hati, jangan mudah terprovokasi. Kata kacang itu gak sesuai kenyataannya. Manhaj kita harus kokoh dalam hal ini, hati-hati. Karena media itu tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya. Makanya hati-hati. Itu celaan pertama. Eh, celaan nomor berapa kok pertama sih? Eh, ke, ke 8 terus yang ke 9 tadi nggak ikut perang apa? Enggak perang Uhud, yang nomor tiga nggak ikut perang Ridwan. Tiga ini berarti 8, 9, 10. Ini diungkit-ungkit terus oleh kaum demonstran. Warat ala hadhi fi Bukhari Adapun bantahan hal ini, bantahan tiga hal tadi itu. Di antara yang pertama diriwayatkan dari Imam Bukhari. An Utsman bin Mauhab qal jaa rajulun min ahli Misr qala min manil qaum qalu Quraisyun. Datang seorang laki-laki dari penduduk Mesir. Termasuk yang mendemo Utsman ini penduduk Mesir. Basra, Irak, luar Madinah. Pada waktu zamannya Utsman bin Affan kan Islam sudah terbentang dari Afrika Utara, dari Tunisia, Libya, Jazair, sampai ke daerah hampir Hindustan, daerah Afghanistan. Sehingga banyak orang-orang masuk Islam yang tidak paham Islam yang kokoh, terbawa arus. Maka yang ikut mereka ini pemuda-pemuda yang jauh dari Medina dan dari Mekah itu orang-orang luar yang di sana mendapatkan omongan-omongan. Jadi datang orang Mesir, kal manil kaum. Siapa kaum tersebut? kalu mereka eh, yang ditanya menjawab Quraisy, mereka itu orang-orang Quraisy. Kala mana syekh fikum? Siapakah orang yang syekh di antara kalian, orang yang terpandang di antara kalian? kalu Orang-orang menjawab Abdullah bin Umar. Di sini yang terpandang adalah Abdullah bin Umar. Karena di zaman Utsman bin Affan, Sahabat Utsman bin Affan kan sahabat-sahabat ya banyak yang sudah mulai apa? Yang wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat dan apa namanya Abdurrahman bin Auf kalau salah juga sudah wafat pada akhir-akhir itu. Jadi pada waktu itu yang dianggap tokoh diantaranya adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Di antara kami yang terpandang, yang kokoh ilmunya, ulamanya, sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Maka orang-orang Mesir ini datang ke Abdullah bin Umar, pengen cross check langsung bener nggak Utsman itu nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang nggak ikut Bayatul Ridwan, tidak ikut perang Uhud atau lari dari perang Uhud. Bener apa enggak itu? Maka orang-orang Mesir ini, orang anak muda yang semangat-semangat ini mendatangi Abdullah bin Umar dan berkata, Ya Abdullah, ya Abdina Umar, ini sairu an say'in faqad anhu. Wahai Abdul bin Umar, tolong Aku bertanya kepadamu dan beritakan kepada kami. Hal anna Utsmana farra yauma Uhudin? Apakah benar? Apakah engkau tahu bahwa Utsman itu dulu pernah lari dari perang Uhud? Maka dijawab sama Abdul bin Umar, "Nah, betul. Gak salah, memang lari dia." Tanya lagi, "Ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin?" Dan apakah benar engkau tahu bahwa dulu Abdullah bin Umar itu eh bahwa Utsman bin Affan itu gak ikut perang Badar? Dijawab sama Abdullah bin Umar, "Nah, betul. Ya memang gak ikut." Pertanyaan ke berapa sekarang? Ketiga. Al ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir ridwan? Dan apakah engkau tahu juga wahai Ibnu Umar bahwa katanya ahli ini nggak ikut Baitur Ridwan. Eh kata Utsman ini nggak ikut Baitur Ridwan. Katanya Utsman ini nggak ikut Betul. Apakah benar? Nah, iya. Qalal Misri, orang Mesir ini berkata, Allahu Akbar. Benar berarti selama ini omongannya orang-orang di luar ini. Saya ini langsung bertanya kepada Abdul bin Umar, anaknya khalifah. Kan gitu kan? Tak mungkin bohong. Berarti benar ini yang diomongkan di luar. Nggak ikut perang Badar, nggak ikut Bayatul Ridwan, Gak ikut atau lari dari perang Uhud. Sampai bertakbir dia. Takbir kan menunjukkan apa? Uh, yakni doharul haqqu alladhi yuriduhu. Ini orang Mesir menganggap benar selama ini berarti. Sampai bertakbir dia. Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Ta'ala ubayin laka." Sini, saya akan jelaskan kepadamu tiga-tiganya. Wah, sahabat membela sahabat amma firaruhu yauma Uhudin fa asyhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu. Adapun Utsman lari dari perang Uhud, maka aku bersaksi Allah telah memaafkannya. Karena Allah turunkan ayat surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum asy-syaitan bi ma kasabu. Sungguhnya orang-orang yang berpaling ketika perang apa? Uhud ketika perjumpaan dua peperangan dua musuh bertemu yaitu kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ada sebagian di antara kalian yang berpaling innamastazallahum syaitan yaitu orang-orang yang digelincirkan oleh setan. Walakat afallahu anhum tapi Allah memaafkan mereka. Allah mau maafkan kita. Kamu mau apa? Bung Allah yang sudah maafkan. Allah turunkan ayat. Itu pertama. Itu bisa jadi itu pun bisa jadi Utsman ada halal yang tidak diketahui. Tapi seandainya toh itu benar-benar lari, ayatnya sudah ada, sudah turun ayat dan ayat ini Rasulullah sudah wafat, gak mungkin dihapus sampai hari kiamat. Bahwa ayat ini menunjukkan telah dimaafkan dan tidak hanya Utsman itu pada kocar kacir tuh pada waktu itu ceritanya itu. Jadi perang Perang Uhud itu kan ini orang kafir nih, ini orang muslim, terjadi perang. Nah, ini orang kafir lari, terbirit-birit gak karuan terpencar sampai ada yang lari ke gunung sampai Hindun kan itu perang tuh Hindun tuh. kemerintingnya kakinya itu Hindun itu kerincing-kerincing itu sampai lari-lari ke gunung-gunung sama wanita-wanita yang lain. Lari terbirit-birit. Akhirnya kaum ini kan mengejar orang kafir Quraisy nih, kaum muslimin. Nah, ada sebagian sahabat yang mengambil apa? Harta rampasan. Nah sebelumnya Rasulullah meletakkan sebagian orang ada di mana? di Jabal Rumah di gunung. Gunung yang tugasnya untuk apa? Memanah, melindungi punggung-punggungnya kaum muslimin dari serangan yang dari belakang. Selesai dianggap selesai oleh pemanah ini. Karena musuhnya sudah lari terpirit-pirit, kocar kacir gak karu-karuan. Para sahabat ngambil ghanima, ya ya di atas inilah yang sumber masalah. Nah, sudah selesai ngapain kita jaga di sini? Sudah nggak ada musuh itu di, bawah sudah orang-orang apa ngambili ghanimah saya turun aja dicegat jangan Rasulullah sudah mengatakan kepada kita ya kita tidak boleh turun sampai ada instruksi langsung dari Rasulullah bahkan Rasulullah mengatakan seandainya burung-burung hering menyambar mayat-mayat kami di bawah jangan kalian turun nah, ini musibah pertama kali terjadi di sahabat itu apa tidak menaati perintah Nabi turun sebagian orang tok bertahan yang setia dengan instruksi Nabi dan gugur semuanya di atas itu enggak kurang kurang apa kurang personil kalah mati semua yang di atas gugur yang di bawah turun Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir ya, radhiyallahu anhu maka dari belakang Khalid memimpin pasukan menyikat habib kaum muslimin yang pada waktu nggak siap. Dianggap musuhnya sudah apa? Itu lari terbiru para sahabat nggak karu-karuan itu Pak. Sampai para sahabat ada yang membunuh sahabat lain saking bingungnya, nggak ngerti mana musuh, mana sampai bapaknya Said uh, Abu Said Al Khudri kalau salah atau yang lain itu bapaknya terburu. dan yang membunuh siapa sahabat sendiri saking kucar kacirnya bingung lah di saat seperti itulah Eh, yang dianggap Utsmani lari dari situ itu. Nah, ya, pertama bisa jadi itu ada hal lain yang kita nggak tahu karena sebab tertentu yang memang pada waktu itu kondisi kacau gitu kan. Kedua, seandainya toh itu benar-benar niat jelek lari, seandainya lah ya, itu pun Allah sudah memaafkan. Nah, itu itu masalah perang Uhud yang dikatakan lari tadi. Yang selanjutnya ini penjelasan siapa? Ibnu Umar kepada orang yang ingin cari informasi tadi itu, mencari justifikasi bahwa penggulingan ini sah yang harus segera dieksekusi gitu. Ya. Wa amma tahayyubuhu ani badrin adapun beliau gak ikut perang Badar fa innahu kana tahtau bintu Rasulillah Utsman itu sudah mau berangkat tetapi Utsman ini mempunyai istri istrinya Utsman ini anaknya Nabi namanya siapa Rukoya, Ruqayyah. Kok Fatimah tuh, Pak? Fatimah lah siapa? Ali. Ruqayyah nih. Ruqayyah ini sakit keras. Utsman sudah siap ikut perang Badar. Kata Rasulullah, jangan ikut perang. Uh, innal apa di rumah saja, jagalah istrimu. Kan putrinya Nabi. Ruqayyah. Innalaka ajra rajulin mimman syaida badron. Sesungguhnya engkau mendapat pahala seperti orang yang ikut perang Badar. mahu dan mendapatkan sahamnya perang Badar kalau menang dapat ghanimah. Dan kenyataannya kaum muslimin menang dan Utsman dikasih bagian ghanimah. Berarti apa maksudnya itu? Berarti dianggap ikut perang Badar dan yang menyuruh siapa? Rasulullah yang nyuruh Utsman gak ikut perang Badar Rasulullah karena istri beliau sedang sakit keras. Namanya siapa tadi? Ruqayyah. Nanti Ruqayyah wafat terus dinikahkan dengan siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga putrinya Rasulullah. Adapun bayatul Ridwan, apakah benar Utsman gak ikut bayat? Benar. Terus bagaimana ceritanya begini? Yaitu tadi yang saya ceritakan, mandek di luar Mekah nggak boleh masuk karena ditahan sama orang kafir. Dikira mau berang, mau perang, dikira orang kafir itu mereka ini mau membuat onar di kota Mekah, ditahan. Terus Rasulullah memerintahkan Utsman karena pertama memerintahkan Umar. Tapi Umar itu nggak punya bolo di Mekah, nggak ngerti bolo ya, nggak punya banyak keluarga gitu loh. Ya Rasulullah Utsman saja. Utsman itu banyak keluarganya di sana. Di sana ada Abu Sofyan, ada Muawiyah. Ya, Pada waktu itu kan masih belum masuk Islam. Bani Umayyah kan kuat di Mekah itu. Abdi Syams. Ya, Abdi Syams itu nenek apa mbah buyutnya siapa? Mbah buyutnya ini Utsman. Kalau mbah buyutnya Nabi kan Hashim. Hashim itu saudara kandungnya Abdi Syams. Abdul Sam itu nanti melahirkan Utsman bin Affan, Hashim nanti melahirkan siapa? Rasulullah. Nah, Abdul Sam ini kuat di Mekah. Ya Rasulullah lebih baik Utsman. Utsman ini banyak banyak banyak keluarga besarnya. Jadi kalau ada apa-apa itu mesti keluarganya enggak kalau ada orang yang ingin menyakiti dia nggak bisa karena keluarganya banyak di sana. Karena orang kafir itu kan orang Quraisy itu sama keluarga itu kan apa? Sangat kuat. Termasuk Rasulullah tuh Ketika Rasulullah diboikot, Bani Hasim ikut Rasul kan gitu kan? Padahal Bani Hasim juga masih masih apa? Masih kafir. Artinya eh, loyalitas kepada nasab itu masih tinggi gitu loh. Akhirnya berangkatlah Utsman. Utsman ini nggak datang-datang, lama bingung para sahabat nih. Para sahabat ini bingung. Ini Utsman ini kok gak balik-balik? Ada kabar Utsman dibunuh. Ada nah, kabar bahwa Utsman ini dibunuh di di mana? Di Mekah. Tujuannya Utsman ini diperintahkan Nabi untuk apa sih? Untuk melobi, berunding kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kita datang ke sini nggak pingin perang. Kita datang ke sini ingin apa? Umroh, ingin tawaf, ya ikhram tawaf sa'i selesai pulang. Dilobi sama Utsman karena Utsman banyak keluarganya sama lobi. Lama nggak balik-balik. Ada kabar Utsman terbunuh. Karena mendengarkan kabar Utsman terbunuh, Rasulullah mengadakan baiatul ridwan untuk sumpah setia tidak pulang akan perang menuntut darahnya Utsman. Tadi saya mau tanya, justru baiatul ridwan itu terjadi karena bela siapa? Utsman. Kok dibalik gak ikut perang apa? Ya memang gak ikut dong, memang perang apa? Baiatul ridwan sendiri itu dilaksanakan dalam rangka membela siapa? Utsman. Berarti Justru Utsman ini yang penyebab terjadinya ada apa? -apa? Bayatur Ridwan. Itu pun ketika bayat Rasulullah mengatakan ini tangannya Utsman mewakili Utsman. Itu pun diwakili sama Nabi. Bayangkan diwakili Nabi. Ya. Jadi gak bener kalau mengatakan Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan karena yang terjadi justru Bayatul Ridwan itu ada dalam rangka membela Utsman. Berarti itu menunjukkan keutamaan Utsman. Bayatul Ridwan itu terjadi karena menunjukkan keutamaan Utsman. Jangan dibalik Pak, kerendahan Utsman gitu ya. Jadi terjawab sudah. Kemudian sekarang uh, yang dianggap celaan yang nomor 11. Ini penting yang nomor 11. Ini yang dianggap fatal ini. Lam yaktul Ubaidullah bin Umar bil Hurmuzan. Karena Utsman bin Affan tidak mengkisos Ubaidullah anaknya Umar bin Khattab ketika membunuh Hurmuzan. Sudah pernah saya ceritakan belum? Sudah, cuma antum tak seberapa ingat. Saya ulangi lagi. Jadi ketika Umar bin Khattab wafat, Umar kan anaknya banyak Pak ya. Ada Umar, ada Abdullah bin Umar, ada Asim bin Umar. Asim ini yang dinikahkan Umar sama anak dari penjual susu itu. Pernah dengar kisah itu kan? Itu Asim. Ada lagi Ubaidullah. Nah, Ubaidullah ini punya kisah, perhatikan. Ketika Umar ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu, ditusuk kan. Kemudian um, uh, Umar tersungkur dan intinya sudah saya ceritakan bolak-balik tuh peristiwa kematiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah uh, membinasakan orang yang membunuh beliau. Nah, jadi Umar wafat. Abu Lu'lu ini dikejar sama kaum muslimin berdiri nanti. Ya. Di saat seperti itulah Ubaidullah itu nggak tenang karena bapaknya dibunuh khalifah. Maka apa yang terjadi? Ubaidullah ini dikasih tahu sama Abdurrahman bin Abi Bakar. Perhatikan. Abdurrahman bin Abi Bakar. Anaknya siapa? Periksalah Hurmuzan. Karena kemarin sebelum terjadi pembunuhan bapakmu. Ini ngomong sama orang banyak nih. Uh, siapa? Abu Bakar bin Abdur, uh, Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemarin sebelum terjadi pembunuhan Umar bin Khattab, saya memergoki Abu Lu'lu sama Hurmuzan sama satunya lagi adalah Jufaina orang Nasrani telah ngobrol bareng bertiga Ketika aku datang, mereka gugup terus jatuh. Pisau bermata dua. Yang gagangnya ada di tengah. Jadi ini ada, ini ada gitu Pak. Periksalah. Abu Lu'lu. Apakah pisau itu yang digunakan, digunakan untuk membunuh Umar? Paham tidak? Sama enggak? Kalau sama berarti, berarti orang kemarin itu bersekongkol. Paham? Lah, Antum masih ingat nggak cerita Hurmuzan? Hurmuzan sudah saya ceritakan ke antum, dia itu panglima panglima Persia tertawan, terus dibawa ke Umar itu loh, minta suaka. Ya wahai khalifah, saya beri suaka. Terus dia minum itu loh pak. Kamu akan kamu akan apa? Dalam suaka selama engkau apa namanya belum minum tak apa itu loh kemarin. Terus dia membuang apa? Minumannya. Masih ingat kan? Tak akhirnya masuk Islam itu loh. Saya mau tanya, orang Persi nggak dia? Persi. Abu Luruk Persi nggak? Persi. Saling main mata meskipun masuk Islam. Paham maksudnya? Ah, gitu. Jadi waktu terbunuhnya Umar ini, Abdurrahman bin Abu Bakar ngomong sama sahabat-sahabat, periksalah pedang atau pisau yang dipakai membunuh Umar yang dilakukan oleh Abu Lulu. Karena kemarin beberapa hari sebelum kejadian ini aku telah melihat Abu Lu'lu sama Hurmuzan sama Jufaina orang Nasrani bertiga ngobrol bisik-bisik bisik-bisik artinya sembunyi-sembunyi ketika aku datang mereka gugup dan jatuh pisau itu periksalah pisau yang digunakan membunuh Utsman eh Umar bin kalau sekiranya sama dengan yang aku lihat berarti mereka terlibat lihat sama Ubaidullah Ubaidullah ini siapa anaknya Umar Ubaidullah ini beda dengan Abdul. Kalau Abdul itu kan alim, ulama, gitu ya. Kalau Ubaidullah ini semangat orang. Pemuda kan gitu kan. Dilihat. Kan. Ketika dilihat benar omongannya siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar sama nih pisaunya nih. Oh, nggak nggak nggak lama-lama pak langsung membawa pedang datang ke Abu Lulu sudah mati, sudah berdiri, kok saya dibakar. Ini yang dibakar adalah orang yang sekongkol ini loh langsung mendatangi Hurmuzan. Nah, Hurmuzan ini dianggap sebenarnya dekat sama Umar karena dia ini dibebaskan sama Umar bin dulu. Kan diampuni sama Umar kan, terus masuk Islam, dekat gitu. Nah, ibaratnya kata orang Jawa nggak nyono gitu loh. Kok dia terlibat? Kok dia dulu itu yang dikasih maaf sama siapa? Umar kasih suaka, itulah referensi Persia Ya. ya. Tapi dia masuk Islam ya. Oh, amruhu ilallah. Urusannya dia sama Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Maka kata Hurmuzan, ayo ke tempatku lihat kudaku. Kemudian Hurmuzan agak ke belakang dikit, langsung menghunuskan pedang. Siapa? Uh, eh, Ubedullah menghunuskan pedang, langsung sabetkan ke siapa? Ke Hurmuzan. Ketika Hurmuzan merasakan angetnya pedang itu, ya, kerasa ada dan langsung dia mengucapkan la ilaha illallah mati dia dia la ilaha illallah mati tidak cukup sampai di situ ini Ubaidullah ini mendatangi Jufaina Jufaina siapa tadi Nasrani dibunuh juga sama Ubaidullah wes gak pakai kisah-kisahan kisah kelamaan mungkin gitu maksudnya dia itu pemuda gitu loh Umar bin Khattab dibunuh khalifah kelamaan nanti itu geras itu apa interogasi dan terus kelamaan didatangi dibunuh sendiri maka nggak boleh itu harus pakai hakim kan itu kan harus berdasarkan tita khalifah dan pada waktu itu belum ada khalifah kan kemarin saya jelaskan tuh kematiannya siapa Umar bin Khattab itu kan para sahabat sempat apa rembukan enam formatur dulu pak Kan itu kemarin saya jelaskan Abdurrahman bin Auf sempat keliling ke rumahnya orang Muhajirin dan Ansari itu kan menunjukkan gak, gak langsung jadi Ada space beberapa hari itu kosong. Dibunuh siapa namanya tadi? Jufaina dibunuh. Tidak cukup di situ, Pak. Dicari anaknya anaknya Abu Lu'lu, dicari anaknya. Putrinya, Pak, masih kecil dibunuh juga sama Ubaidullah. Ya. Putrinya Abu Lu'lu apa? Putrinya Hurmuzan? Saya baca dulu ya. Iya, betul. Anaknya Bululu. Dibunuh sekali. Berarti membunuh berapa orang? Tiga orang. Wah ini. Para sahabat terpecah menyikapi siapa? Ubedullah ini. Ada yang musul harus kisos. Dia telah membunuh orang muslim. Bermusan ya apa ya apa dia muslim. Kalau memang bermusan itu membunuh, ya nanti ada aturannya. Bagaimana caranya? Gak seperti itu caranya tanpa aturan langsung bunuh. Ya. Anaknya bulu-bulu yang perempuan juga dibunuh. Ya, sebagian mengatakan dia itu sudah uh, mengklaim dirinya masuk Islam, masih debatable dalam hal itu. Diperselisihkan. Harus dikisah Ubaidullah. Dibunuh Ubaidullah. Kata sahabat-sahabat lain, jangan. Tega kamu Umar wafat, kemudian anaknya diwafatkan juga. Bisa dipahami ya? Gitu. Terjadi perselisihan di antara para sahabat. Di antara di saat seperti itu ya eh, sampai-sampai uh, Ubaidullah ini menghunuskan pedang. Terus didatangi sama Abdullah eh dia datangi sama Amr bin As. Amr bin As itu mereda dia, mereda dilus-lus gitu. Akhirnya nurut sama Amr bin As. Siapa tadi? Ubaidullah. Adapun saat bin Abu Waqqas gak kuat ya. Dia mendatangi siapa? Ubaidullah dan oh pengen mukul dia. Ini masalahnya bukan bukan rumusan salah apa nggak salah ini. Masalahnya adalah aturannya. Gak boleh kan dalam Islam langsung bunuh-bunuh kayak gitu gak boleh. Nah, di sini para sahabat e, terjadi perselisihan, kemudian terakhir e, apa namanya Amr bin As ini ngasih masukan sama Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, in hadzal amra qad kana qabla an yakuna laka 'ala nasi sultan. Daripada ini orang bisa ribut gara-gara ini, wis gini aja. Kejadian ini kan sebelum Anda diangkat jadi khalifah. Ini menjelang-menjelang itu zaman-zaman itu. Fatafarraqan nasu an khutbat ya, inna hadzal amr qad kana laka an yakuna laka ala nasi sultan farid anhu. Maka sudahlah berpalinglah ini bukan urusanmu karena kejadian ini sebelum engkau di, di apa diangkat jadi khalifah. Maka akhirnya masyarakat pada waktu itu reda dengan omongannya Amr bin As. Ya, bukan Amr bin As kalau nggak bisa cerdas. Kan sering saya sampaikan kan, Amr bin As ini seorang yang pelobi, ahli berdebat, ahli mendamaikan orang, ahli kayak gitu jagonya dia itu. Akhirnya Rasul akhirnya Utsman bin Affan membayar dia, membayarnya dia dua laki-laki yang dibunuh dan uh, anak perempuan dibayar dianya. Bagaimana uh, apa namanya menyikapi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini kok tidak mengkisos siapa tadi? Ubaidullah. Itu kan masalahnya di situ tuh ya. Masalahnya di situ yang dijadikan celaan itu. Dia itu khalifah. E, pemerintah ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya. Hukuman keadilan ada di tangannya. Kenapa kok tidak dikisos Ubaidullah ini? Ini dicela. Penduduk Mesir ini me, me, mengorek-ngorek semua kesalahannya Utsman. Di antaranya ini tidak menegakkan apa? Kisos. Maka ini bisa dijawab dengan tiga kata pengarang kitab ini. Yang pertama, Anal Hurmuzan tamala ama Abi Lu'lu ala qatli Umar kama ra'ahuma Abdurrahman bin Abi Bakar. Kata pengarang kitab ini, Hurmuzan ini telah sekongkol dengan Abu Lu'lu'a Abu Lu'lu'a untuk membunuh siapa? Untuk membunuh Umar bin Khattab. Hal ini berdasarkan persaksian Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka berhak untuk dibunuh Hurmuzan ini. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, Umar waktu jadi khalifah pernah ngomong, perhatikan. Lautamala ahlus sana ala qatli rajulin la qatal tumbi. Seandainya seluruh penduduk sana, ngerti sana? Sana itu mana? Sana'a, sana. Sana itu mana? Sama nggak senang geografi masalahnya. Ditanyai sana itu di mana enggak tahu. Sana'a di mana? Yaman, ibu kota Yaman. Pada waktu itu ada kejadian di Yaman. Gitu loh ceritanya itu. Jadi Umar pernah mengatakan seandainya seluruh penghuni Sana'a, kalau bahasa kita Sana'a, ah, Sana'a mereka bersepakat sekongkol untuk membunuh seseorang, niscaya semua penduduk Sana'a akan saya kisah semuanya. Itu ada kisahnya. Kisahnya bagaimana? Begini, nggak diterangkan di sini. Jadi pada waktu itu di A itu ada kejadian. Seorang laki-laki memiliki istri. Si laki-laki ini safar. Ya nggak tahu jaga apa safar lah. Anak, laki-laki ini punya anak. Dari istri yang pertama. Terus dia nikah lagi sama perempuan ini. Si laki-laki ini dagang. Ya keluarlah safar. Istrinya di rumah sama anaknya. Anak dirinya istri berarti kan ya. Terus si istri ini berzina. Na'udzubillah minta, Si istri berzina sama laki-laki lain. Ketahuan anaknya. Anak dirinya berarti kan ya. Dilihat. Maka wanita ini sama selingkuhannya berkonspirasi, membuat makar. Menyuruh orang beberapa orang untuk membunuh siapa? Anak ini. Melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang. Akhirnya anak yang terbunuh, Pak. Anak yang dibunuh sama selingkuhannya, sama istrinya tadi dan pakai beberapa orang. Ikhtiar kedengaran Umar bin Khattab. Ini yang diburu siapa? Yang dikisos itu siapa? Si istrinya, apa selingkuhannya, apa eksekutornya? Bisa dipahami saya? Nah, saat itulah Umar mengatakan, Wallahi sekiranya seluruh penduduk serta bersepakat, bersekongkol, menjadi satu orang, kemudian membunuh satu orang itu, niscaya semua penduduk Sota saya kisos semuanya. Bisa dipahami saya ya? Nah, dalam hal ini, apa yang dilakukan Ubaidullah tidak selama-lamanya salah gitu loh. Di situ ada wajah untuk diboleh, ada wajah yang menunjukkan itu darahnya Hurmuzan ini darah bukan darah yang terjaga. Contoh ada seorang perampok masuk rumahnya jenengan atau pencuri. Dia telah apa namanya Eh, lima orang, empat orang mengambil harta kita, bahkan membunuh sebagian anggota rumah. Kemudian kita mengambil pedang kita, kita tebas perampok itu dan mati perampok itu. Apakah kita dikisos? Itu punya keluarga itu, perampoknya itu, menuntut kita untuk dikisos. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena dia bukan darah yang terjaga. Syarat yang dikisos itu darahnya itu darahnya orang baik-baik. Kalau dia kan darah enggak terjaga Darahnya pencuri kan gitu kan. Darahnya tidak terjaga sehingga nggak bisa dibalas. Nah, termasuk rumusan ini. Seandainya toh, seandainya dilakukan Ubaidullah ini salah sekalipun. Karena nggak sesuai prosedur. Tetapi darahnya Hurmuzan ini darah salah. Paham saya ya? Tidak ngangkat untuk mengkisah siapa? Siapa tadi? Ubaidullah. Bisa dipahami saya? Itu maksud saya. Nomor dua, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaktul Usama bin Zaid lama ta'awwala fi ahdi dan tidak mengkisah seseorang ini juga pernah dilakukan Ustaz Rasulullah. Rasulullah juga pernah tidak melakukan kisah pada waktu itu kan satu Makkah tuh. Pada waktu Makkah itu ada orang berhadapan sama Usama bin Zaid. Tahu Usama bin Zaid? Apanya Nabi? Sahabatnya Nabi. Sama bin Zaid itu. Ya mesti. Ya, Usama bin Zaid kalau Zaid itu kan put, apa kesayangannya Nabi itu, anak angkat ya kan, kesayangannya. Punya anak namanya Usama. Usama juga dicintai Nabi, luar biasa. Kalau ada apa-apa itu Pak, sahabat itu nyuruh Usama, kamu aja yang bilang ke Nabi. Karena Rasul kalau lihat Usama itu gak, gak bisa marah gitu. Cintanya luar biasa Rasul sama Usama ini. Dan dulu saya ceritakan, Usama ini anaknya Zaid. Zaid ini Arab. Ganteng Zaid ini. Nikah sama Ummu Aiman. Zaid ini kan anak angkatnya Nabi toh. Diasuh sama Nabi. Terus turun ayat gak boleh ngangkat anak. Akhirnya ya dilepaskan. Dilepaskan dalam artian bukan Zaid bin Muhammad. Tapi Zaid bin Harithah. Tapi sayangnya Nabi tetap gak diubah. Tetap sayang sama Zaid ini. Terus Zaid ini nikah sama Zainab. Cerai kan gitu ya. Jadi nikah sama Umu Aiman. Umu Aiman ini tukang gendongnya Nabi waktu kecil. Waktu kecil Nabi ini digendong Umu Aiman. Umu Aiman ini wanita hitam kelam keriting, keribu. Dan Afrika, iya dari Ethiopia. Ya, apa namanya tidak seperti orang Arab. Nah, jadi orang Arab nikah sama Umu Aiman. Si Zaidnya ini dicintai Nabi karena anak angkatnya Nabi, anak asuhnya Nabi. Ummu Aiman dicintai Nabi luar biasa karena dia ini ibunya Nabi. Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu umma, wahai ibunda itu. Karena dia yang sejak kecil gendong Nabi. Jadi Rasulullah masih bayi, masih umur e, balita, itu Ummu Aiman masih ABG, masih jari ya, ya kayak umur 12, umur 13 gitu. Digendong sama Nabi sama perempuan kecil ini gitu. Namanya siapa tadi? Nah nikah nih. Zaid sama Ummu Aiman punya anak namanya Usama. Usah mati tidak niru Zaid. Niru ibunya keriting hitam gitu. Pak, Zaid ini diejek-ejek sama orang kafir Quraisy. Zaid itu bener dah anakmu itu. Wah, anakmu kok koyok ngono gitu. Jangan-jangan ini bukan anakmu gitu. Oh sedih tuh Rasulullah sedih. Saking cintanya Rasulullah sama Zaid sama Ummu Aiman sedih gara-gara anaknya dia omong kayak gitu. Sedih itu Rasulullah itu. Nah, kesedihannya Rasul terobati sejak kapan? Yaitu ketika Zaid sama Usama ini tidur bareng. Tidur bareng terus selimutan. Wajahnya kan nggak kelihatan tuh. Kelihatan kakinya empat di bawah selimut gitu kan. Ada suku Mujlij. Suku Mujlij ini suku yang pinter melacak kakinya orang. Kalau di padang pasir tuh ada teracak kaki, lo tahu, oh ini kakinya Bani Bulan gitu. Paham saya dah? kalian ketika melihat apa tadi? Telapak kaki empat itu kata Bani suku Mudlij ini, ini kaki mirip banget ya. Ini kaki sebagiannya adalah bagian dari kaki yang lain. Berarti kan DNA-nya cocok gitu loh maksudnya. Oh Rasulullah senang. Oh berarti ini benar-benar anaknya Zaid. Rasulullah senang datang ke Aisyah. Ya, Rasulullah, ya Aisyah. Mudlij tadi berkata seperti ini, seperti ini. Nah, saking cintanya tuh. Lah, Usama ini kesayangannya Nabi. Masih ingat ada wanita terhormat di zaman Nabi yang mencuri? Mencuri masih ingat nggak? Wanita terhormat di zaman Nabi mencuri. Semua sahabat kumpul ini kasihan loh ini wanita terhormat loh dia. Tolong sampaikan ke Nabi agar sudahlah bayar saja gitu loh. Apa? Dia nggak usah apa dipotong tangan. Dan yang berani ngomong siapa yang dipakai no sahabat? Terus sama kamu aja yang ngomong gitu. usah Usama ngomong gara-gara sahabat tadi itu. Ya Rasulullah dia ini wanita terhormat, dia terpandang, dia memang nabi salah dan memang siap untuk mengganti beberapa kali lipat sekalipun misalnya untuk apa yang dicuri tadi. Marah Rasulullah. Baru kali itu Rasulullah marah. Wallahi sekiranya Muhammad, sekiranya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, maka akulah yang memotong tangannya Fatimah. Masih nah, kan ke situ. Itu Usama. Ah, bukan masalah berhasilnya Usama melobi apa nggak melobi, memang nggak berhasil syariat kok nggak boleh dikuburkan. Cuman di situ para sahabat sepakat tuh kan menjadikan Usama ini apa? Pelobinya itu kan menunjukkan bahwa Usama ini punya hati khusus di Meskipun hitam tinggi itu oh, dicintai Nabi luar biasa Usama. Dan nanti akan diangkat jadi pasukan kan gitu kan. Dalam perang sudah kemarin di zamannya siapa? Umar bin Khattab sudah saya jelaskan. Lah ini tentang Usama. Lah sekarang ini Usama ini pernah membunuh orang. Tidak di dikisah Nabi gitu loh masalahnya ini. Ini kan kita lagi mempermasalahkan huruf uzan tidak di dikisah sama siapa tadi? Usman bin Affan. Lah, pengarang kitab ini menyuguhkan kisah lain bahwasanya Rasulullah juga pernah tidak mengkisah Usama. Ceritanya bagaimana begini ceritanya. Pada waktu itu perang. Ada orang itu sudah masuk Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibunuh sama Usama. Rasulullah marah. Kamu kok membunuh orang sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya Rasulullah itu pura-pura saja Rasulullah. Dia takut dengan pedangku ini. Rasulullah marah dan mengatakan hal sakok takalbah. Apakah aku sudah membuka hatinya kalau dia itu pura-pura? Tuh terpukul itu Usama. Kata Usama seandainya saja pada waktu itu aku orang yang baru masuk Islam. Tentunya tidak dimarahin Nabi. Karena kejadian itu Pak, waktu zaman fitnah nanti, zamannya Ali kan fitnah tuh ya, ada peperangan Zubair bin Awam, Tulkha bin Ubaidillah perang sama Ali, Aisyah perang sama Ali, Muawiyah perang sama Ali, Usama termasuk yang nggak mau ikut-ikutan. Tidur duduk manis di rumahnya. Nggak mau, karena dia ingat pesannya Nabi itu. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau sudah membuka hatinya? Ini padahal kesayangannya Nabi. Karena terngiang-ngiang tuh apa kesalahan yang pernah dia lakukan itu. Dia gak ikut perang Jamal, gak ikut perang apa? Perang Siffin gak ikut. Dia termasuk orang yang gak mau ikut fitnah pada waktu itu. Karena dinasihati Nabi tadi. Akhirnya Nabi membayar jihad. Bayarnya jihad itu siapa? Ya orang yang dibunuh siapa? Usama itu orang yang dibunuh Usama itu dibayar diatnya sama Rasulullah dikasihkan ke keluarganya sebagai ganti. Seperti yang dilakukan siapa? Usma. Bisa dipahami maksudnya? Alasannya Usama ya Rasulullah itu pura-pura kan gitu kan? Alasannya Hurmuzan, lo dia yang membunuh membunuh siapa? Bapakku. Dia sekongkol jadi sama-sama mirip dan Rasulullah juga tidak mengkisos Usama. ya. Kemudian di sini ada uh, yang nomor tiga. Nomor pertama tadi kan karena berbujan sekongkol dan sebagaimana perkataan Umar, seandainya penduduk Sonta itu sepakat akan aku bunuh semuanya itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya pernah dilakukan Nabi, Nabi juga tidak per, Nabi juga pernah tidak mengkisos. Siapa tadi? Usama. Yang ketiga sekarang, kenapa kok Usman tidak mengkisos? Pendapat yang nomor tiga atau alasan yang nomor tiga. Karena Hurmuzan ini tidak memiliki wali. Dia kan panglima tertawan ikut ke negeri Islam nggak punya wali dia itu. Ngerti wali ya? Nggak punya keluarga ahli waris yang itu. Sedangkan kisos itu tidak terjadi kecuali ada tuntutan. Paham maksudnya Kisos kan nggak terjadi kalau ada tuntutan. Bisa dimaafkan, bisa bayar dia kan gitu kan ya? Jadi bisa kisos bisa dimaafkan, bisa dia. Kan gitu kan? Di Saudi juga gitu. Nah, si Hurmuzan ini tidak punya apa? Tidak punya wali. Sedangkan dalam Islam dikatakan man la waliya lahu fasultanu eh, fasultanu man wali liman la waliya lahu. Sultan atau penguasa khalifah adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali. Berarti misalnya ada seorang mualaf masuk Islam, cewek misalnya. Bapaknya kan nggak bisa jadi wali. Yang jadi wali siapa? Penguasa kan gitu kan. Dalam hal ini di, diwakilkan sama kalau di Indonesia ya kalau naib kan gitu kan ya. Artinya pemerintah gitu loh. Nah, dalam hal ini rumusan tidak ada yang nuntut, nggak ada yang apa e, eh, menuntut darahnya. Sedangkan kalau nggak ada seperti itu maka dikembalikan ke sultan. Yang jadi sultan siapa? Siapa? Utsman. Umar Utsman maafkan Berapa apa enggak? Berhak. Jadi banyak takwilatnya. Wakila innalahu waladan yukallahu qamazban. Sebagian riwayat mengatakan dia punya anak laki-laki namanya qamazban. Al-qamazban. Ini nama-nama apa? Persia. Uh, tetapi dia tanazala memaafkan Ubaidullah. Ya. Kemudian selanjutnya Eh, celaan yang dianggap celaan yang nomor 12 yaitu zadal azan azania yomal jum'ah Utsman adalah sahabat yang menambah azan Jumat yang dulu satu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar ditambah satu zamannya Utsman jadi berapa? Dua. Satu tambah satu berapa pak? Dua. Ah, ini dari celaan Ini berarti Utsman melakukan bid'ah. Dicela, diungkit-ungkit. Ini hulu fitnah Ya, apa namanya? Berlebih-lebihan dalam membid'ahkan. Padahal Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan Utsman bin Affan termasuk khulafa'ur rasyidin. Termasuk sunnahnya sahabat yang harus kita ikuti dan seluruh sahabat muhajirin dan ansor sepakat tidak ada yang mengkritik Utsman dalam perkara azan dua ini. Loh ini orang-orang dari Mesir yang baru-baru masuk Islam yang malah itu tadi menganggap ini kesalahan. Ya. Pasal ini pertama masalah fikih. Masa kita ini menyalahkan orang kudeta gara-gara fikih? Kita lihat kok presidennya kok tidak menggerak-gerakkan jari, wah berarti menyelisih sunnah. Kalau oh, gitu, bu yang agama kalau gara-gara gitu. Ini Kok pemimpinnya kok kalau duduk sholat dua rakaat kok tawarruk seharusnya kan istirahat misalnya gitu kan sama dengan itu masalah khilafiyah fikih nggak boleh kita mengkudeta pimpin pemimpin gara-gara masalah apa masalah fikih kayak gini apalagi ini khalifah khulafaur rasyidin mempunyai sunnah yang dilegalkan sama nabi ya kata nabi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin ya jadi ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa tidak bisa dijadikan hujah? Karena zamannya Rasulullah um, Abu Bakar Umar beda berbeda di zamannya siapa? Utsman. Zaman Utsman ini wah orang Islam sudah dunia Islam sudah terbentang dari lintas benua. Bukan lintas negara, lintas benua zamannya siapa? Utsman bin Affan. Sehingga dan zaman dulu gak ada apa? Gak ada jam tangan, gak ada apa? Enggak ada HP, enggak ada W, ada ada. Maka salah satu caranya inisiatifnya Utsman menjelang Jumat ada yang azan mengingatkan. Ini sebentar lagi akan Jumatan. Itulah sejarahnya ada azan awal, ada azan kedua. Wastamar Romal dan ini juga dilanjutkan di zamannya Ali. Nah kenapa kok Ali tidak diperuntak gara-gara itu? Paham maksudnya ya? Wa zamani Muawiyah ini pun dilakukan di zamannya Muawiyah dan zamannya Bani Umayyah dan di zamannya Bani Abbas. Bahkan sampai sekarang ini, sampai di Medina pun pakai itu, itu. Ya. Sampai di Riyadh pun pakai itu. Ya, jadi di di Riyadh jam 10 gitu sudah ada azan awal. Ya. Azan pertama, Wa ila yaumin hadza dan ini turun temurun sampai sekarang dilakukan. Lam ya lam yukhalifu akadun minal muslimin. Tidak ada satupun kaum muslimin yang mengingkarinya. Wa ya sunnatun bi ijma. Ini ijma'nya sahabat. Sahabat-sahabat yang pada waktu itu ada tidak ada yang permasalahkan masalah adan dua kali. Wa walau aslun fi syarak dan ini punya asal yang kuat dalam syariat wahwal adzanul awal fil fajr yaitu seperti azan awal dalam sholat subuh Fala'alla Utsman qasa hadzal adzan al bisa jadi ini istihadnya Um Utsman dengan mengkiaskan dengan azan subuh karena ada maslahat yang maslahat ini tidak dijumpai di zamannya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak Umar juga lebih lebih lagi, Umar pernah tidak memotong tangannya pencuri. Masih ingat kan? Pernah dengar cerita itu? Apa perlu diceritakan? Umar bin Khattab ini ada pencuri, Pak. Memenuhi syarat. Nah, orang mencuri itu syaratnya nisabnya berapa yang dicuri? Rubuk dina, seperempat dina. Kalau satu dinar 4,25 gram emas kurang lebih 2 juta sekian. Terus seperempat dinar berarti 500 ribu sekian. Betul? Nah, kalau orang mencuri 500 ribu sekian berarti mencapai niso. Berarti itu sudah kena potong tangan. Lah pada waktu itu terbukti ada saksi mencuri dari potong tangannya sama Umar. Mengapa? telah diusut-usut karena di situ pada waktu itu ada ayamul majah, ada hari-hari paceklik. Banyak orang kelaparan gitu. Jadi Umar ini takut orang ini mencuri karena apa? Terpaksa. Lah, berarti di sini kan istihad. Kalau menurut teks agamanya, menurut uh, pemahaman tekstualis, ya harus dipotong, kan gitu kan ya. Tetapi pada waktu itu Umar memakai pendekatan kontekstual. Oh ini mungkin konteksnya karena dia kelaparan. Gak, di, gak dipotong namanya. Zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Di zamannya yang bakar orang minuman keras dicambuk 40 kali. Itu adat loh bilangan. Bilangan yang sudah ditentukan sama Nabi zamannya Umar. 80 kali. Sebagian ulama mengatakan empat puluh itu takzir, eh, puluh itu khat. Khat itu berdasarkan uh, hadis Nabi dan Al-Qur'annya seperti itu, teks gitu loh. Tapi puluh itu takzir. Takzir itu adalah keputusan khalifah karena ada maslahat tertentu. Di zamannya Rasulullah orang ngomong talak tiga sekaligus kamu saya talak tiga. Zaman Rasulullah dianggap satu. Awakmu saya talak tiga. Atau kamu tak talak, kamu tak talak, kamu tak talak. Ya, talak tiga kali dalam satu majelis. Itu zamannya Rasulullah dihitung satu kali. Zamannya Abu Bakar dihitung satu kali. Dua tahun pemerintahan Umar dihitung satu kali. Tiga tahun ke atas banyak orang menceraikan istrinya tiga langsung. Kamu tak talak telu, kamu tak talak telu. Akhirnya Umar buat keputusan kalau setelah ini ada lagi yang mentalak tiga, saya jadikan tiga. Paham maksudnya? Nah, berarti kan di situ ada maslahat, ada kontek, ada kontek yang berbeda dengan zamannya siapa? Rasulullah dan zaman siapa tadi? Abu Bakar. Ya, seperti itu yang dilakukan Utsman. Lah kalau gara-gara masalah ini beliau dikudeta, seharusnya tidak hanya beliau. Ali juga kena, Umar juga kena, Abu Bakar juga, Abu Bakar enggak, Abu Bakar enggak mau. Ya. Abu Bakar itu copy paste sudah. Tidak mau ubah-ubah. Dalam hal semua tetap apa? Dalam apapun Abu Bakar enggak mau sama sekali. Sampai menulis Al-Quran jadi satu aja. Itu kan zamannya siapa? Zamannya Abu Bakar. Karena banyak orang yang gugur kan Akhirnya um-, Umar ini ngomong, wahai khalifah, Quran ini tolong dijadikan satu. Ini banyak penghafal Quran ini yang apa? Yang meninggal. Um, Abu Bakar berat. Bagaimana aku ini melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah? Sedikit pun gak mau geser dari Rasulullah ini Abu Bakar nih. Kata orang sekarang nih tekstualis banget deh. Apa kata Nabi itu? Itu Abu Bakar. Sampai akhirnya terus diomongi sama Umar nih, akhirnya lulu hatinya bakar. Iya ya penting juga ini. Kalau nggak gitu hilang nanti apa Al-Quran karena banyak sahabat yang dibunuh dan wafat. kayaknya Abu Bakar ngomong sama Anas Malik eh sama Zaid bin Sabit penulis apa? Wahyu ahli Qurannya sahabat. Wahai Zaid tolong ditulis Al-Quran. Oh, kaget Zaid. Sekiranya aku, anda perintahkan kepada aku untuk memindahkan gunung, itu lebih ringan daripada anda menyuruh aku seperti ini. Bagaimana aku menulis apa yang tidak disuruh Nabi? Oh, saking takutnya sahabat. Ya, tapi karena ada maslahat yang pada waktu itu tidak ada di zaman Rasulullah masih banyak orang yang hafal Quran kan gitu kan? Sama dengan nulis hadis Ya, kata Rasulullah, jangan kalian tulis dari aku, tulislah dari aku Al-Quran saja, kan gitu kan? Rasulullah melarang nulis hadis pada waktu itu. Mengapa? Kok Rasulullah melarang nulis hadis? Karena khawatir orang itu nyam, kecampur nanti. Seharusnya Al-Quran, eh, seharusnya hadis dimasukkan di apa? Al-Quran. Rasul tidak mau. Latak Tuhan. jangan kau tulis uh, hadis dari itu kecuali Al-Quran saja. Gak dilarang dulu pertama kali. Nah, tetapi ada isyarat yang dibolehkan, yaitu perang wajah eh, pada haji wajah itu ada seorang laki-laki namanya Abu Syah. Rasulullah pidato, ya Rasulullah tolong tuliskan untuk aku. Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat, tolong tuliskan untuk Abu Syah. Karena Abu Syah ini orang Yaman jauh. Pengen dibawa tulisan dibawa ke orang Yaman. Itu diboleh. Itu isyarat berarti boleh gitu loh. Karena orang Yaman kan nggak langsung kepada Nabi. Jadi nggak sampai tertukar antara apa? Al-Quran sama hadis. Nah, ketika Rasulullah wafat, Nanti ada kodifikasi hadis. Ngerti kodifikasi enggak? Apa kodifikasi? Kodifikasi itu penulisan jadikan satu gitu, kitab. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ulama yang ditunjuk adalah Syahabuddin Az-Zuhri. Kodifikasi hadis pada waktu itu. Dulu nggak ada kitab hadis. Kitab hadis juga ada di kepala-kepalanya tabi'in itu, Pak. Di kepalanya tabi'in, di sahabat datang ke sana, ada Abi Hurairah radhiyallahu gitu ada di kepala-kepala orang ini. Gitu. Nah, kemudian di zamannya siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz dengan ulamanya yang terkenal Syiabuddin Az-Zuhri, Az-Zuhri terkenalnya itu menyuruh untuk diadakan kodifikasi itu, pengumpulan, pengelompokan. Nah, setelah itu terjadilah nah, karena apa kok dibolehkan? Karena Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat berarti kan nggak mungkin tercampur lagi antara apa? Al-Quran Jadi kembali ke materi apa yang dilakukan Utsman bin Affan ini karena ada maslahat. Tidak bisa dikatakan beliau menyelisih apa? Perintah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sampai di sini tinggal satu celahan saja. Insya Allah besok kita akan terangkan dan akan kita sampaikan bantahannya. Setelah itu Maktal Utsman bin Affan terbunuhnya Utsman bin Affan Insya Allah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang dan pertemuan berikutnya akan Utsman bin ah, uh, Ali bin Abi Ali. Tapi ini sebentar lagi kita sudah Ramadan ya. Terus sahurnya di mana? <laughs> Kalau alamin siap ya gimana? Demikian guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Dalam Bayatul Ridwan banyak sempat setia taat kepada Nabi untuk perang karena menuntut balas Usma. Justru batu Ridwan terjadi karena membela Utsman, tapi dianggap oleh orang-orang yang nggak ngerti seluk beluk tadi itu dianggap justru kelaan terhadap Usman karena Usman nggak ikut loh, iya, bener nggak ikut dong karena itulah terjadilah bayatul itu. Wallahu a'lam. Ada lagi sejarah apa apanya ditanyakan jangan banyak-banyak. Eh Pak, yang tua dulu. Oh iya Pak, kalau itu nggak diragukan lagi. Wa makaru wa makarullah. Itu sudah ada ayatnya. Mereka membuat makar mesti ada orang-orang munafik itu mesti. Munafik bermain mata sama kafir sampai hari kiamat akan terjadi. Akan terjadi. Ya. Jadi ya terus. Wallahu a'lam. Kulafah Rasidin itu sebagai ulama mengatakan bukan 45. Karena ada hadis yang mengatakan sesungguhnya masa kenabian akan berakhir dan nanti akan ada masa masa khil, khilafatun nubuwah. Khilafah tapi pakemnya pakem nubuwah, khilafah Rasidin itu sampai tahun sekian. Itu setelah dilihat para ulama itu terakhir sampai itu terbunuhnya Ali kemudian diangkatlah Hasan ya Hasan cuma beberapa bulan saja kan ya, sampai itu Ya, eh, setelah itu kan muluk, raja-raja. Muawiyah raja pertama Islam. Tapi julukannya juga sama khalifah. Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid, Khalifah Marwan bin Hakam. Jadi seperti itu. Mm-hmm. baca itu Pak. Jadi dikatakan bahwa sejak zamannya Rasulullah Rasulullah sudah sempat ngirim pasukan atau utusan untuk ke tanah Jawa. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib sudah pernah datang ke Jawa. Ya kalau saya ya berat untuk mengatakan ini benar. Tidak ada dokumen yang bisa mendukung dan secara zaman itu kan masih ditikam, disiksa sama orang-orang apa? Kafir Quraisy. Dan bangsa Quraisy itu kan padang pasir, bukan bangsa pelayaran gitu. Bisa bayangkan sendiri aja sih, orang di tengah gurun disuruh berlayar. Berlayar itu harus punya ilmu enggak? Punya. Kalau kalau dari Yaman ke ke enggak seberang ke mana? Ke hijrah pertama itu. Kabasya kan, itu kan nyebrang ke Afrika, itu masih masih mungkin lah karena karena tanah Arab sama Afrika itu kan cuma dibatasi sama laut merah. Tidak terlalu, ya kan? Sedangkan kalau dari sana ke mengak samudra Hindia sampai ke laut Jawa ya, hampir-hampir apa? E, sangat berat untuk e, dikatakan itu benar gitu kan. Dan kenyataannya jangankan ke Indonesia, ke daerah Persia jadi zaman Nabi belum tersentuh kok. Gitu? Baru ngirimi surat kan gitu kan? Itu nanti di zamannya siapa? Umar bin Khattab baru dieksekusi kan gitu kan di bawah komandannya siapa? saat eh, Sa'ad Ya, kalau ke Indonesia ini yang butuh data, butuh uh, informasi dan seandainya itu benar pasti dibahas. Di kitab musibah dan secara manapun nggak akan pernah dibahas Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib ke tanah Jawa ini tidak tahu dari mana itu. Itu ya, itu Islam Nusantara itu gara-gara kayak gitu. Iya serius ini itu gara-gara itu aneh-aneh. Ada yang mengatakan Borobudur itu kuilnya Nabi Sulaiman. itu PNBW. Wallahu a'lam. Dari mana nak? Oh jelas-jelas itu miliknya umat Buddha kok. Jadi kayak gitu itu ya kalau kayak gitu, dibaca lewat aja jangan diyakini. Ya, itu ingin menunjukkan bahwa Jawa ini luar biasa gitu loh. Tapi ya kalau nggak ada ilmunya ya. Jadi jadi gini, tentukan sanatnya dulu baru kita bahas. Kalau syaratnya masih gelap gulita ya tidak usah dibahas. Kan gitu gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah cukup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.